Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Ibu-ibu sekalian kita pengajian kita sekarang kita masalah zikir masalah zikir yang yang merupakan salah satu tema sentral kita dalam rangka membangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mari kita bersama-sama baca istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أيوة سامع سامع أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Alhamdulillah Zikir Zikir we can call remembrance of Allah Once we are mentioning the name of Allah Remember of Allah that is zikir Zikir bukan hanya sekedar ucapan. Sekali lagi selalu yang maknanya hablumin Allah harus jadi motivasi untuk tindakan. Zikir masih hablumin Allah kalau belum dalam tindakan. Jadi zikir itu adalah gugah, menggugah diri sehingga tumbuhlah awareness apa awareness kesadaran oh yes kesadaran apa kesadaran bahwa Allah melihatku dimanapun aku berada Allah melihatku seorang muslim yang berzikir mustahil korupsi seorang mus seorang muslim yang berzikir mustahil menjadi perampok seorang muslim berzikir mustahil selingkuh nggak mungkin karena zikir itu tiga hal tasdik di kolbi tasdik apa tasdik membenarkan dengan hati kaul bilisan diucapkan dengan ucapan kemudian wa amalu bil arkan kemudian diterjemahkan dalam bentuk tindakan jadi zikir bukan hanya mengingat tetapi zikir ialah kesadaran yang mendorong diri kita untuk berpihak kepada Allah jadi zikir itu sebab itu kalau zikir hanya ucapan nanti banyak maling yang soleh saya katakan sambil bawa linggis Bismillahirrahmanirrahim hmm, Alhamdulillah begitu lihat uang ulu ulu masya Allah subhanallah oleh oleh tak maling soleh sambil maling zikir karena dianggap zikir hanya li, lidah salah zikir terus dengan Makanya orang yang berzikir tidak mungkin di tempat yang jelek. Karena Allah melihatku, tidak pantas menyebut nama Allah di tempat yang kotor. Maka dia pindah ke tempat yang baik. Tidak mungkin dia berzikir di tempat perbuatan maksiat. Sebab itu, seorang yang muslim tadi coba lihat kembali lagi surat Al-Anfal ayat 2. Itu awal daripada pengupasan zikir itu dari sana dulu. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat 2. Siapa? Ya, yang ketemu udah? Saya ketemu. Ketemu suratnya itu. Coba. Sudah ketemu belum? Terus belum. tes tes tes Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Innamal qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu wadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal disebut nama Allah ciri orang yang beriman apabila disebut apabila berzikir bergetar hatinya kemudian hum imana, kemudian bertambah takutnya, bertambah imannya. Kemudian bertambahlah dia bertawakal kepada Allah. Bertambah baiklah dia pekerjaannya. Jadi efek dari menyebut nama Allah, efek dari zikir itu ada perubahan kualitas. Bukan hanya ilallah, ilallah, ilallah, ilallah tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Masya Allah, Subhanallah, Innalillahi balak genep, oi, Subhanallah. Sambil main bak gape, itu bukan zikir, itu budaya. Budaya, zikir itu begitu disebut nama Allah, bergetar hati. Oh yes, Allah watching us all the times. Oh yes, Allah. Sehingga orang pacaran berdua dari tujuh manusia yang ditindungi dari tujuh itu hadisnya sahih seperti ini Bukhari Muslim pemimpin yang adil orang yang mu'allaku bil masajid hidup ibadahnya di masjid kemudian yang kelima diantaranya ialah seorang pemuda pemudi sedang pacaran pacaran nih sudah skin to skin belum lips to lips belum baru skin to skin baru sudah mulai bersentuhan dah tiba-tiba si pemudinya itu menjerit mungkin ikut, pernah ikut ceramah di sini bang kali ya dia menjerit dia ini ahafullah bang aku takut sama Allah ini ahafullah lelakinya juga soleh ya majlis taklim KJRI itu lelakinya Astagfirullahaladzim Kemudian dua-duanya berbalik Malu sama Allah Makanya malu itu bagian dari iman <coughs> Al-haya Al-haya Haya dan hayat Haya Hayat Hayau itu artinya malu Hayat hanya T saja Hidup Jadi bedanya Kalau orang sudah tidak ada haya Maka dia tidak lagi ha, hayat tidak hidup. Binatang maksudnya. Jadi malu kepada siapa? Kepada Allah. Begitu dia terbuka, ini ahufullah, astagfirullah langsung begini. Si wanitanya sambil menangis, <laughs> subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya pakai BH lagi, subhanallah. Si lelakinya juga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, nggak pakai jubah kayak pedot, pakai lelawak gitu. Berbalik, lari, Sambil menangis Allah aku tampil berbuat jin Allah Menyesali dosa Orang itu masuk dalam sorga Lagi mahasiswa saya lama Kenapa orang ini masuk sorga Bukankah walata zina Mendekati zina saja do Dosa kok ini Sudah telanjang Malah dijamin masuk sorga Dilindungi nanti di sorga Kira-kira Kenapa? karena zikir karena sudah telanjang. Saya telanjang. Di sini ada Britney Spears. Ya, telanjang juga. Belum tentu saya tolak. Nah, gitu kan? Walaupun saya ustad. Karena kalau sudah telanjang, kecil kemungkinan lulus. Ya, ini sudah telanjang, wanitanya begini, Didorongnya, ini ahofullah. Akidahku, imanku, tauhidku nggak bisa dijual hanya karena kenikmatan dunia sesat. No way. Didorongnya. Subhanallah. Padahal lakinya ganteng kayak Brad Pitt. No way, nggak peduli kegantengan itu suatu saat akan pudar, hilang. Tapi sorga akan menantiku. Inilah tauhid Ar-Rahman kita pada semua orang berbuat baik, tapi Ar-Rahim jangan pernah akidah terjual hanya karena dunia duniawi. Jangan karena ingin menikah hanya karena ingin dapat citizenship. Aduh, kecil banget itu. Ya. Hah? Banyak di Kanada, di sini mah sedikit. Ya. Ya. Jangan nikahlah niat karena ibadah. ibadah. Dulu mungkin niatnya begitu, boleh mengganti niat, luruskan mulai sekarang niat karena ibadah. Niat karena ibadah. Luruskan niat. Ya, baik. sudah sudah sekalian, zikir ternyata begitu hebatnya karena zikir itu urusannya adalah urusan lisan atau kolbu. Hati. Ya, Bahkan zikir yang bagus baca surat Al-Araf ayat 205. Al-Araf ayat 205, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wazkur bacanya dia wazkur dan berzikirlah ya atau dan sebutlah wazkur rabbaka Tuhanmu dengan rasa rendah hati dan rasa takut. Jadi perasaan rendah hati dan takut itu soal mulut atau soal hati? Hati. Jadi kualitas hati kita ketika berzikir tuh seakan aku sedang berhadapan dengan Allah. Jadi nanti kalau kita bersama-sama melatih nih rame-rame kita menyebut nama Allah latihan, Zikir sebaik-baiknya tidak boleh kenceng-kenceng, cukup sendirian ya. Tapi dalam rangka latihan kita rame-rame ya. Adab kita ketika berzikir hati kita menghadap Allah. Subhanallah. Masuci engkau ya Allah. Pada saat itu memori kita, kolbu kita ingat. Alangkah kotornya aku ya Allah. Subhanallah, pantas aku hidup di seperti ini. Karena betapa banyaknya perbuatan yang kelam di masa lalu. Subhanallah, sucikan aku ya Allah, hapuskan ya Allah. Aku malu menghadapmu kelak kalau aku datang hari perjumpaan. Sementara dosa-dosa aku begitu banyak. Kemana saya wajah harus berpaling kalau bukan kepada engkau. Ya Allah, ya Gofar, subhanallah. Jadi ketika baca subhanallah itu, hati kita menyesali dosa. Ada damu minat taubah. Taubat is regretful. Regret. I'm regret. Saya menyesal sekali. Jadi harus ada perasaan penyesalan. Yes. Jangan hanya ucapan, kebanyakan kita pandai secara verbal, tapi kita bodoh secara amal karena hati kita yang tidak berzikir. Kadang-kadang Wirid si wirid, tapi mata kita ke belakang. Sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub Wah, sepatu sepatu tuh sub sub sub sub takut sepatu belinya hilang. Sub sub sub. Jadi hati kita tuh mulutnya subhanallah, pikirannya ke sepatu. Jadi tidak nyambung antara aku dan Allah. Antara makhluk dan hal halik. Allah tuh khalik, aku yang diciptakan makhluk. Antara abid dan ma'budnya, antara hamba dan tuannya. Itu harus nyambung, gak boleh putus. Itu the real zikir. Makanya zikir-zikir yang bagus itu biasanya dipimpin, biasa terikot ya, atau kodariah naksabandi, atau besok saya mau ke sana tuh. Itu biasanya seperti itu. Tawajuh dulu, konsentrasi dulu, dan sebagainya. Ya, Nah, kita nanti di rumah bisa melatih diri. Subhanallah. Satu kali napas. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ketika sedang relax, relaxation, kita harus relaxation dalam keadaan meditated. Kita subhanallah. Subhanallah. Enak Ibu. Gak usah, ter, usah terburu-buru, Allah tidak akan meninggalkan kita. Subhanallah. Subhanallah. Bangun diri kita subhanallah. Sambil ingat dosa, ya Allah, subhanallah, ibu, subhanallah, wah nangis. Dari tujuh tadi, diantara pemudi, pemuda yang takut sama Allah dengan baca ini akhofullah yang terakhir ialah Arizalu idza dzukirallah seorang yang sedang zikir sendirian zikir sendirian fafadat ainahu menangis menetes air matanya tears drop kemudian dia berjatuhan air matanya, maka dia termasuk yang dilindungi Allah. Pernahkah kita menangis waktu berzikir? Pernahkah waktu sujud kita menangis? Horu sujud dan wabukian. Orang-orang mukmin itu dia terharu, kemudian dan sujud wabukian menangis dia. Crying, "Oh my Lord." Kita sedang mendatangi kuburan, bukan menjauhi kuburan second, every minute, every second, we are closer to the grave. Di sana. Saya itu Allahu Akbar lihat. Itu loh. We are going to die. Kita bakal ke sana loh. Sehebatnya apapun juga kita pasti ke sana. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hati. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal Patah-patah. Tidak ingin sholatnya itu putus. Kenapa? Aku sedang berjumpa dengan kekasihku. Orang yang sedang jumpa dengan kekasihnya ingin lama atau ingin cepat? Ingin lama. Dulu waktu sedang apel diapelin, Ya sudah jam 11 lagi. Ya sudah batuk lagi calon mertua. <clears throat> ya sudah itu kode artinya cepat pulang, cepat pulang. Kok cepat betul? Rasanya apalagi dengan Allah. Rasanya tidak ingin ada waktu assalamualaikum. Kenapa? Sujudnya lama. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdi subhanahu wa atau subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfir. Apa baca silahkan. Baru zikirnya itu kepada Allah. Kenapa? Karena sholat itu untuk zikir. Coba lihat surat Toha ayat 14. Surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Terus? Ayo udah ketemu belum? Siapa yang ketemu? Angkat tangan dong. Ah, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Silakan terjemahkan. <coughs> innani sesungguhnya aku aku ini siapa? Allah. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Jadi nama Tuhan kita itu Allah. Allah itu is the name of our God. Tapi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Kudus, Salamul Mukmin. Itu bukan nama Allah zatnya, tetapi atribut Allah, sifat Allah atau disebut Asmaul Husna. Tapi the real names of our God is Allah. La ilaha illallah. There is no God but Allah. Allah saya katakan tidak pernah mati jangankan zatnya hurufnya saja nggak mati dibuang alifnya masih bunyi dia lillahi untuknya dibunuh lamnya masih bunyi lahu kepadanya dibuang lamnya masih bunyi hu huwa huwa itu siapa dia dia itu siapa Allah hebat gak Allahu lillahi lahu Allahu lillah. Makanya ada tarikat yang zikirnya napas saja. Hu hu hu hu hu Allahu hu hu Allahu hu hu Allah. Maka pesantren itu jadi tenaga dalam, inner power. Hu hu hu ah, ah. Wah hebat tuh. Saya pernah tuh di pesantren tuh enggak. Jatuh semua. Begitu pas beneran mau dikeroyok, huh, Huh, kok nggak jatuh-jatuh? hu hu, ah udah lari <laughs> aja. Pokoknya mental jelek gitu kan. Huwa lillahi lahu huwa. Beda dengan Yesus. Dibuang S-nya Yesu, dibuang U-nya yes. Dibuang S-nya ye ye ye ye. Allah, Allah, Allah, Allah. Setiap Allah Cukup kita cukup Allahu ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, mati Allah. Allah, barang siapa mati bibirnya basah menegakkan tauhid, tidak syirik, tidak takut dengan dunia kecuali pada Allah, surga itu. Ya. La ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau di sana ya, di sana Abdul Ziki fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa dilatih? Illallah supaya serius. La ilaha illallah. La illallah. Kenapa? Karena struktur manusia itu zikir itu untuk membangun kecerdasan spiritual. Manusia itu punya tiga dimensi yang pertama fikir Akal Atau disebut I, IQ Intelligence Quotient logik, 2 kali 2, 4 Matematis itu IQ Dulu orang yang hebat itu orang yang IQ-nya hebat Ternyata tidak Sekarang ditemukan Para direktur bukan orang brilian Para direktur utama itu yang Mungkin indeks prestasinya biasa-biasa saja. Kalau yang brilian itu biasa di laboratorium, jadi peneliti dia. Para direktur itu, para pemimpin ialah orang yang memiliki EQ, emotional quotient. Itulah adanya dilambangkan di dalam sadr, as-sadr. Sadrun di dada, di sini di kepala, di sini di, dada, di dada. Ada lagi yang sudah kan AQ anniversary quotients yaitu kecerdasan survival fisik tubuh atau disebut dengan hawa jadi ada potensi akal potensi emosi potensi ha hawa di sini untuk analisa di sini untuk rasa Benci, dendam, cinta adanya di dada ini. Di sini untuk ambisi. Ambisi, motivasi, power. Punya hawa penting nggak? Penting kalau manusia nggak punya hawa, ya mati dia. Harus punya hawa, punya ambisi. Ada keinginan, ada drive, ada wants. Di sini kepala. Makanya kalau orang accounting accounting sulit nih, tidak balance-balance, yang dipegang apa? Bapak, aduh, ini gimana nih ya nggak dapat dapat nih, ya? Kalau patah hati, yang dipegang apa? Dada. Kalau lapar, perut. Kepala, dada, perut. Aduh saya patah hati. Wah bohong itu. Patah hati. Kok pegangnya perut? Patah ambisi maksudnya itu. Lapar gitu ya. Nah, IQ, EQ dan AQ ini sebetulnya harus dikomandoi oleh kol kolbu. Jadi kolbu itu bingung orang. Kolbu itu hati di sini, di sana enggak kolbu itu semua potensi ruhaniah disebut kolbu dilambangkannya di so sodar karena biasanya orang yang sesak hati biasanya dadanya kalau lagi marah ah. kalau lagi kesel ah. sini ya nggak keluar hah nggak dari sini dada makanya kolbu bukan kalbun ingat nih kalau kalbun apa? Kalbun. Hada kalbun sogir. Anjing. Jadi kalau ibu dirayu oleh suami pakai kaf, salah itu. Wahai buah kalbuku. Nah, wahai buah anjing, anjingku. Ya, ibu harus jawab buk buk buk. Gitu. gitu mah sudah ngaji pak sekarang, udah pintar di KJRI ngaji dari Pak Toto. Harus kof pak, kof buah kolbuku, kolbu. Jangan kal kalbu. Jadi salah kalbu itu anjing, ya. Nah, jadi kolbu, kof. Makanya ada surat kof, kof, kof. Kof titiknya berapa? Dua. Seakan-akan hiasi hatimu, kolbumu dengan dua titik ini. Satu titik ya Allah, yang satu lagi roh, Rasul. Satu titik dunia, tapi ingat juga akhir, akhirat. Quran, tapi juga ha, hadis. Seakan-akan melambangkan gitu, penuhi, baru kof itu. Sob kalau hanya dunia saja yang diurus, akhirat tidak, hanya satu titik, apa itu? Fa, masih bunyi lumayan. Fa, Celaka kalau dunia nggak ada, akhirat nggak ada, nggak ada titiknya apa? Wow. Jadi manusia nggak pernah berzikir, manusia nggak pernah kerja, wow. Kalau tiap hari di rumah males-malesan, wow wow. Wow wow adanya di mana? Kebun binatang. Jadi yang bedakan manusia dengan binatang, apakah di hatinya ada dua titik nggak? Periksa hati kita apalagi wow wow atau kof saya itu jangan tuh susan wow wow wow kan gitu jadi saya sekalian indah betul bahasa Al-Quran itu kolbu bukan kalbun nah kalbu ini harus jadi the master dia menjadi direkturnya divisi akal divisi sodor divisi hawa direkturnya kol kolbu perusahaannya namanya naf nafs nafs nafs itu jiwa sebab itu kalbu yang bagus yang bisa membalance akal, pikiran dan rasa kalbunya sakit hawa biasanya mengambil alih kalbu bahkan kadang sang hawa menguasai perusahaan makanya jauhilah hawa nafs nafsu yaitu hawa yang menguasai nafs tubuh kita. Faham sekarang? Jadi sebetulnya bukan manajemen kolbu salah, karena kolbu gak boleh di manage. Kolbu itu sudah kolaba. Yang ada adalah tazkiyatul kulub atau tazkiyatul nafs, membersihkan seluruh potensi nafs, tazkiyatul nafs. Bukan manajemen kolbu. Tapi sudah belum populer nggak apa-apa, sama saja MQ. Ya, MQ uh, eh, yang diperkenalkan oleh saudara kita yang tadi susah sekarang Agim. Nah, Agim. Saya mau belajar ke pesantren beliau, mau belajar poligami. Jujur ya, kita ke Bandung yuk kawan-kawan. Subhanallah. Ya, Ibu Baik. Kita teruskan. Kolbu adalah urusan ha, hati. Kenapa begitu? Selalu yang disebut tiga ini, Pak. Coba lihat surat 7 ayat 179. Para penduduk neraka tuh jin dan manusia itu. Kenapa jadi penduduk neraka? Ayat 179. Baru sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya. Mereka milih hati tapi tidak pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka punya tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lengah. Balhum azol, bahkan lebih sesat dari bina, binatang. baca sama-sama. A'udzubillahi rojim. Walaqad zara'na li jahannama min minal jinni wal insi لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم عزل أولئك هم الغافلون berapa banyak penduduk neraka itu jin dan manusia hanya karena dia punya kolbu tapi tidak hidup tidak sadar ya punya pendengaran tapi tidak mendengarkan punya mata tapi tidak memandang mati seluruh tiga potensinya itu tidak lagi hidup diawali dari mana dari kolbunya makanya fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi kalau sudah hatinya sakit, semuanya bakal sakit. Hati urusannya adalah hanya satu, zikir. Zikir itu mengenang, mengingat. Mengingat bahwa perjalanan kita pendek. Mengingat tidak ada yang abadi. Mengingat ya Allah, hidup lebih panjang dari mati lebih panjang dari hidup. Bahkan ada matematik X dibagi tidak terbatas sama dengan nol. Hidup dibagi besok mati tidak terbatas, hidup itu sama dengan nol, tidak ada artinya. Jadi hidup ini dibandingkan kematian nggak ada nggak ada apa-apanya. Saya itu masuklah dalam hal yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Allah. Maka ikutilah Allah dan roh, Rasul. Maka kita akan ketemu lagi dengan Allah. Paham? Jadi zikir, pikiran kita juga zikir. Bersih. Niat harus lurus. Makanan pun usahakan selalu membaca bismi bismillah. Kalau perlu doa dulu. Sekarang biasakan. Jangan kalah sama mereka. Mereka kalau di mana-mana tuh hebat tuh. Duduk dulu. Uh, belum makan sudah bob dia. Kalau kita celupot celupot celupot aja. Ya Allah, padahal adabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti ambil makanan, Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Allahumma barik lana nafi marzak tanawak Jangan malu, jangan. Ada orang merasa enggan. Karena apa? Ah nanti disebut alim, sok pintor, sok tidak. Tunjukkan ishadu bi ana muslimun. Tunjukkan kau itu seorang muslim. Jadi sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabana. Bismillah. Ya. Itu. Nanti mungkin ada non muslim berkata, "Itu Anda ngomong apa?" Anda jelaskan. Inilah Islam. Siapa tahu dakwah Anda mengenai hati mereka dan dia masuk Islam. Barang siapa memasukkan satu saudara yang masuk Islam sama dengan membebaskan 70 budak, bayangin. Jadi subhanallah. Jadi dakwah. Dakwah. Barang siapa yang bisa mengajak pada kebaikan dan dilaksanakan kebaikan itu, maka pahala kebaikannya juga mengalir kepada yang mengajaknya. Jadi mulai hari ini tidak ada ucapan lain dari majlis taklim ini kecuali bahasa yang indah, yang menggapai-gapai menyejukkan sehingga orang aduh, saya tuh ingin ah di majlis KJRI kenapa? martabat saya dilindungi, aib saya ditutup, ya kekurangan saya di, ditambal sama dia, bahkan ada orang mau menampung air mata saya. Masya Allah, saya rindukan itu jamaah seperti itu. Bukan jamaah yang satu sama lain saling membanting, kayak orang naik panjat pinang kan? Kalau kita filsafatnya kan panjat pinang naik sedikit ditarik, diporotin. Tidak. Ya, Jamaah kita adalah jamaah yang haram membicarakan aib orang lain. Titik. Haram. Haram. Selalu jamaah di sini assalamualaikum jernih wajahnya kalau bicara ditatap matanya. Itu baru hebat. Nah, misalnya Mas Edot gitu. Kesini Mas Edot. Ini Mas Edot. Saya majlis. Assalamualaikum. Waduh Mas Edat, Masya Allah. Gimana Mas Edat? Istri-istrinya gimana istri-istrinya? Oh, oh ditanya. Oh, gimana? Kok istri-istrinya? Oh iya, misalnya, oh. misalnya. <laughs> Usah poligami lagi. Ibu, pegangan tangan, ya, cium atau peluk atau tidak peluk juga, sambil ngobrol begini, ini saying something gitu. Ya, jangan hanya sekedar formalitas. Assalamualaikum. Nggak dilihat orangnya. It's not Muslim. Muslim tuh begini, ya Allah. Pak, tapi kalau kelamaan ini Los Angeles, Pak. Oh, Los Angeles. Iya, <laughs> Gimana? Iya, oke, okay, ya. Iya. iya. iya kalau begini-begini. <laughs> I'm not the game. Oke, okay, oke. Okay. My boyfriend is. Oh iya. Yeah. Jadi mata yang harus dilihat. Saya ingin majelis taklim kita seperti itu, ketemu ibu-ibu, ya. Assalamualaikum. Dalam bahasa Perancis nanya gerenye. Itu bahasa Prancis itu. Gerenye itu artinya, ya itu, aduh, orang tuh disambut gitu. Disambut. Dan kalau salaman diperhatikan wajahnya. Paham Ibu? Ya. Saya dulu kan pernah tuh pengaji. Belum tentu ibu ini kenal sama ibu di sana. Ah, kenal. Itu siapa namanya ibu tuh? Yang di belakang. nggak kenal kan? Itu tuh. Itu belakang. Oh dikasih tahu duluan. <laughs> ya, karena kita itu manusiawi. Karena kita jamaah kalau bisa katakanlah sekarang sepuluh nama di sini Mbak Ibu hafal. Hafal sepuluh? Bagus. Bapak sepuluh nama hafal di sini? Syukur-syukur semuanya. Artinya apa? Itulah yang sedengan jamaah. Kita tahu identitas kita. Kita tahu. Selanjutnya apa? Saling mengenal betul. Itulah bahasa ha, hati. Kolbu. Baik. Selanjutnya Toha 14 Sholat itu untuk zikir Dan zikir yang paling bagus Ingat lagi Al-A'raf 205 yang paling banyak berbicara wazkur rabbaka fi nafsika. Hendaklah engkau berzikir di dalam hati hatimu. Kenapa dalam hati? Pertama konsentrasi, yang kedua nggak ada urusan dengan orang lain. Zikir itu untukmu atau untuk orang lain? Untukku. Aku tidak ingin dipuji, saya tuh gak usah keras-keras. Aku, Allah tahu. Lihat lagi surat 50 ayat 16. 50 ayat 16. Surat Qaf. Surat Qaf. Ayat 16. Katakanlah kepada mereka. Apa? Eh bukan. 16. 16 dan sesungguhnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dipisahkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Walakad kholaknal walakad kholaknal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Walakot dan sesungguhnya Holaknal kami ciptakan insan manusia wanaklamu dan kami tahu Matuwaswisubihi nafsu Yang dibisikkan hatinya Makanya zikir itu mau perlu pakai suara keras-keras Hati yang berbicara Bahkan Rasulullah itu Ya Khumairah Sesungguhnya aku ingin tidur di sampingmu. Aku tahu engkau pasti suka kalau aku tidur di sampingmu. Tapi izinkan malam ini aku tidak mendampingimu tengah malam ini. Buat akhlak Rasulullah itu. Mau tahajud? Mau tahajud? Aku tahu takut istrinya itu kesal gitu. Ya. Tengah malam kehilangan suami, dia izin Rasul, ya khumairah izinkan aku menghadap Allah. Ya Rasulullah, sungguh aku ingin engkau berada di sisiku. Tapi menghadap Tuhanmu tentu aku lebih inginkan lagi. Indah betul. Keluarga Rasulullah itu seperti itu. Itu yang harus kita contoh adabnya, perilakunya dari Rasulullah. Sudah sekalian, begitu tahajud, malam hari tiba, eh subuh datang, apa kata Siti Aisyah? Aku saksikan Rasulullah membaca surat Al Imran yang terakhir dan kulihat sujudnya lama, kakinya bengkak karena lama dia berdiri di atas pelepah daun kurma karena berdiri lama sampai berbekas. Lama kita sudah di atas karpet, Terburu-buru lagi kalau kita mah. Rasul di atas pelepah korma. Tidak berbicara setelah selesai Rasulullah hanya terisak dan basah jenggotnya. Di situ ditafsirkan Rasulullah sedang wirid atau zikir atau menyebut nama Allah tidak menyebut, tidak keluar kecuali hanya ingat isak ta, tangis. Saya, saya tergambar baca hadis itu hanya Rasulullah barangkali Allah alam tidak disebutkan apa begini, apa begini, atau seperti apa kecuali atau sedang begini hanya menangis meneteskan air matanya. Jadi please ada zikir yang paling hebat yaitu bangun tengah malam. Baca itu surat Al-Isra doanya tuh. Doanya doa tahajudnya dibaca tuh. Al-Isra ayat 180 kalau enggak salah 80. 17 ayat 80. 180. Surat ke-17. Ayat 80 doa dan katakanlah ya Muhammad ya Tuhanku masukkan aku aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Subhanallah ini doa. Ya. Doa istilahnya apa? Kiri kanan oke. Okay. Kalau keluar ya oke, okay. ke dalam juga oke. Okay. Di mana juga survive. Kita-kita yang di sini harus banyak doa ini. Kalau bisa diapakan dari 78 tuh sampai ya sampai 81. <clears throat> Saya baca sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidhulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda Wa minal layli fatahajjada bihi nafilata lak Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وجحق الباطل إن الباطل كان جهوقا Rabbi adhilni mudhola sidkin wa ahrizni muhroja sidkin wa Jali miladunka sultanan nasira. Minta kepadamu dari sisimu ya Allah the power that can help us. I need your power. You are the most powerful things. Oh my Lord, give me a power. Jadi power. Jadi hanya dengan power hidup ini bisa kuat. Bapak dihargai orang karena power. Power. Power itu apa? Karena jabatan, karena uang, karena akhlak, karena knowledge, ya. Ada legitimate power, ada knowledge power, ada money power, relationship power, power. Sultanan Nasiro. Ayo diulangi rabbi رب mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira Coba ini dihafalkan Insya Allah sambil betul-betul zikir Karena doa itu adalah zi, zikir Doa itu bagian daripada zikir Baik Zikir nanti Bapak Ibu akan lihat ada macam-macam orang berzikir. Ada zikir saman, ada zikir torikot, ada zikir macam-macam. Ya. Itu dosa dosa bingung. Masing-masing orang punya keyakinan dan cara. Cuman kita mencoba mulai dari Al-Qur'an, Al yaitu zikirlah fi nafsika, zikirlah dengan lembut Subhanallah, subhanallah. Melatih hati, menyesali dosa, ingat sama orang tua, nangis. Subhanallah, rame-rame menangis ya Allah. Ya. Hidup hanya kedipan mata. Masa SMA saya rasanya baru kemarin. Padahal aduh udah udah tua, udah lewat. Tapi cinta pertama masih masih terkenang kan? Saya pernah ketemu sama pacar pertama saya waktu SMA di Pondok Indah Mall. Waduh. Namanya Yayu. Begitu dan dia gengsi, tapi saya ingat itu. Assalamualaikum, Yayu ya. Siapa ya? Ya, tas. Salaman. Ya udah. Tapi dalam hati saya alhamdulillah. Yang dulu di kampung saya dulu SMA-nya di Lahat sana, Pagar Alam Sumatera Selatan, merantau. Kota kecil, rasanya dia tuh paling cantik di muka bumi itu. Begitu ketemu, ya sudah gembrot, sudah alhamdulillah sudah. <laughs> Ternyata ah cinta monyet cara SMA. Tapi rasanya baru kemarin. Baru kemarin. Betul nggak Bu? Hidup cepat sekali. Life is too short. Life itu sangat pendek, cepat betul. Setelah itu, ya Allah semuanya berlalu. Setelah itu ngapain kita nyimpen-nyimpen pakaian, pakaian ditumpuk-tumpuk, pakaian bekas. Kenapa nggak kirim aja bagi? Ya, uang-uang bekas bagiin ke saya. Kenapa begini? Ya, karena bakal ditinggalkan juga. Ya. Subhanallah. Zikir yang pertama, ibu hanya satu, ingat dosa, yang kedua, Malik yaumidin. Ingat, ada hari di mana kita akan ada mizan. Di mana mizan? Selanjutnya yakinkan bahwa dengan zikir maka banyak hadis yang mengatakan barang siapa yang berzikir tasbih, barang siapa yang baca la ilaha illallah, ada empat kalimat yang mudah diucapkan tapi berat timbangannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lagi orang yang baca istighfar, ini fil yaum aku satu hari membaca 70 kali. Ya. Bahkan dalam hadis ini fil yaum astagfirullahu mi'ata marat 100 kali. Rasul yang dijamin masuk surga melatih diri berlindung kepada Allah dengan istighfar 100 kali sehari. Yuk kita latih biasakan. Satu kali putaran tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nikmat bu, istighfar 100 kali rasanya ya Allah sudah sudah diampuni dosa kita. Harus husnuzon kepada Allah bahwa zikir kita, doa kita diterima oleh Allah. Karena syarat doa hatta yakin sehingga engkau yakin. Kalau ibu bapak berdoa masih ragu, belum mantap, ulangi, ulangi, ulangi zikir. Baik, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Iya. Silakan. Ibu-ibu dulu terus nanti gantian Bapak. Ibu dulu. Ayo Bu, belajar public speaking, bicara. Ayo. Jangan segan. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Bapak, pertanyaan saya tadi mengenai surat yang terakhir dibahas ayat 80 dari surat Al-Isra. Bapak bilang ini powerful kalau tengah malam. Um, satu bukan tengah malam ya, ada ayat lain untuk membantu selain ini juga nggak? Yang untuk disikirin? Untuk zikir? Ya, ini alhamdulillah bisa buat amalan uh, tambahan. Baik Ibu, banyak sekali uh, apa? doa-doa seperti itu. Jadi ya, kalau mau ibu mantapkan dulu awali doa kita dengan surat Gak nyampe nanti soalnya ini Sebentar. Surat 66 ayat 8 kalau tidak salah. Surat 66, surat At-Tahrim ayat 8 sebaik-baiknya mulai diawali ini namanya doa. Silakan dibaca artinya saja. 6, 6 ayat 8. Hai hey, orang-orang yang beriman silakan. Oh, sorry. Ya ibu-ibu ya. Man, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna-murninya. Taubatan nasuha ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Baik <clears throat> Ini doa yang terakhir Doa taubatan nasuha Barang siapa membaca doa ini Maka cahayanya diberbinar nanti di sorga Bahkan di dunia Di sini ada doanya Rabbana atmim lana nurona waghfir lana Innaka ala kulli sayin qadir. Ayo sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli sayin qadir. Hafalkan itu ya. Jadi kalau bisa ini doa awal nih. Setelah Hamdan yuafini mahu yakatislah Salawat Rabbana atmim lana nurona Waghfir lana innaka ala kulli sein qadir Robi adhilni mudhola sidkin Wa ahrizni gitu Karena ini doa Taubatan nasu Ha, bahkan dijanjikan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan dalam surga yang mengalir di sana kenikmatan dan dia memancarkan cahaya nur Ya, dulu kalau di pesantren suka nakal tuh. Guyusur guyuning ratu kolebat kuning semar. Silah kula gumuyuwa ah semar ah semar. Robana atnimlana nurona fakirana. Melet. Melet. Yang ada bukan perempuannya, kitanya melet-melet gitu deh. Itu namanya jangjawokan. Itu salah ya. Setelah saya belajar nauzubillah min zalik. Tapi memang the virtue atau fadilahnya bisa menyebabkan wajah kita bercah bercahaya. Sultan kuat, powerful, kita juga easy. Karena dilancarkan oleh Allah. Rabbana atmim lana eh sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli sayin qadir. Kalau bisa itu menjadi doa awal ya, baru diteruskan tadi dengan powerful tadi sultanan ya. Baik. Masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai sholat jenazah, Pak. Uh, kalau jenazahnya itu pemeluk agama Syiah, Muslim Syiah maksud saya Apakah kita boleh menyolati Kalau memang boleh Yang kedua pertanyaan saya Bolehkah kita menyolati di tempat pemandian jenazah Yang tidak ada toiletnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak dan Ibu Majlis Taklim yang mulia kita harus punya sikap. Man kola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang telah bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya Allah, fahuwal muslim. Dia itu mus muslim. Syiah sahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa Maka dia muslim. Karena dia muslim, dia saudaramu, haram hartanya, haram darahnya. Maka kita solatkan. Walaupun dia syiah. Syiah itu kan kelompok saja. Ya. Aib, tidak boleh diantara kita sunni dan syiah. Bentrokan rame, nggak boleh. Kenapa di Irak terjadi itu politik. Semua kalau sudah masuk kepentingan politik, menjadi kasar. Di Indonesia pun kalau kepentingan politik Muhammadiyah dengan NU pun bisa rame. Tapi kalau kepentingan akidah, maka untuk apa kita ribut? Untuk apa kita pecah? Welcome, silahkan. Jadi ibu, kita boleh mensolatkan dia sesama muslim. Nanti ada lagi, ada syiah, ada Ahmadiyah Lahore, ada macam-macam gitu ya. Ada Ahmadiyah itu ada yang Lahore, ada yang kok Kodian. Itu berbeda pendapat itu orang. Ya. Kalau saya tetap selama dia masih sahadatnya, ya, karena hadisnya kuat, maka boleh kita e, mensolat. Tidak usah kita firkah firkah, situ ya. Kemudian bolehkah mensolatkan di tempat itu? Boleh, tidak harus di masjid. Di rumah pun boleh mensolatkan. Sebaik-baik solat jenazah memperbanyak syaf. Ya, jadi misalnya kalau ada 10 orang, kita bikin sub pertama 4, sub kedua 3, sub ke terakhir 3. Misalnya itu bertambah banyak sub, bertambah bagus. Begitu selesai, selesai, ada orang belum sholat, ibu boleh menemani, ya, Waduh saya nggak bisa jadi imam sholat Baik saya imami kalau Bapak Ridho Oh silakan Sholat dua kali sholat jenazah Boleh itu Ya Boleh Bahkan sholat jangan sholat jenazah Sholat isya Itu eh, Boleh Ini Hadisnya sahih eh, Sholat isya atau maghrib Rasulullah selesai berjamaah sholat maghrib Kemudian sambil menunggu isya ada yang baca Quran, ada yang wirid sampai terkatuk-katuk, tiba-tiba ada sahabat datang terlambat. Kata Rasulullah, siapa yang menambah pahala? Berjamaahlah dengan dia. Tapi aku sudah sholat, tambahlah. Jadi boleh. Ya, jadi kita jadi imam atau jadi makmum terserah. Jadi nggak kaku ternyata dalam Islam itu. Yang kaku itu karena pengetahuannya sedikit jadi kaku. Ya, setelah dibaca ya Allah malu kita. Paham sekarang? Jadi perbanyaklah syaf, boleh kita sholat munfarid di hadapan, ya, atau boleh ditemani berjamaah. Baik, ya silakan ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya mau menanyakan masalah sholat sunat Eh, saya membaca buku eh, pelajaran sholat sunat ada beberapa sholat sunat ya. seperti tahajud, taubat, hajat, eh, duha, witir dan lain-lainnya. Eh, selalu sering yang kami dengar itu eh, sholat tahajud. Padahal selain itu ada sholat sunat lainnya. Lalu yang ingin saya ketahui bagaimana cara menjalankan sholat sunat, sunat tersebut Karena e, setiap solat sunat itu ada doanya yang berbeda Semua mempunyai doa masing-masing Kemudian e, saya juga pernah mendengar bahwa setelah melakukan solat tahajud Terakhir melakukan solat witir Lalu e, apa bedanya tahajud, hajat Kalau kalau tidak salah bila kita menginginkan suatu dengan sholat hajat eh, yaitu dan ingin tobat, sholat tobat. Kemudian yang saya ingin ketahui eh, manfaat, eh, tentunya manfaat semua manfaatnya baik. Ya. Perbedaannya saja, apa, apakah tahajud aja? Misalnya saya mau melakukan hajat, tahajud, eh, tobat dalam satu malam, tengah malam mana yang diutamakan terlebih dahulu? Baik, Terima baik. kasih. Ibu, sholat sunat itu pada hakikatnya sama, ya sama. Hanya saja tentu ada derajatnya. Maksud sama artinya di hadapan Allah yang penting kita mendapat approval pengakuan. Cuman rajanya sholat sunat itu memang tahajud. Kenapa? Karena berat tahajud itu biasanya harus tidur dulu. Ya tadi dalam surat Al-Isra ayat berapa? 79 kan? Maka di sebagian malam mereka bangun untuk sunat nawa nawafil. Jadi disyaratkan tidur dulu walaupun tidak wajib. Artinya kita habis ngelembur, tidak sempat tidur, tahajud boleh. Tetapi syarat pada umumnya ulama sangat mengakui bobot kualitas tahajud setelah tidur. Nanti jam 2 atau jam 3 malam bangun disitulah Beratnya bangun jam 2, jam 3 malam. Tahajud. Disebut juga sunat-sunat nawafil, itu sunat tahajud. Jadi tahajud itu ada rawatib. Rawatib adalah sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Rawatib. Itu following wajib. Misalnya begini. Oke. Okay. Ini sholat di sini ba'da di sini kobla sebaliknya ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ba'da subuh ada nggak sunat rawatib? Tidak ada. Kobla subuh ada Bahkan dua rokat itu sangat dianjurkan kobra subuh itu disebut juga sunat sholat fajar Sunat fajar itu sholat kobra subuh Setelah terdengar azan Sholatlah dua rokaat Rasulullah itu sholat dua rokaat cepat-cepat Baru sholat subuh Di situ ada doa khusus ya, Doa khusus Ya doa untuk sunat fajar khusus nanti satu-satu zuhur kobra subuh eh kobra zuhur ada bada ada asar ba'da tidak ada kobra ada tentatif ada bilang ada tidak eh terbalik kobra eh betul betul maghrib Kobra tidak ada. Ba'da ada. Isa Ba'da ada. Kobra tidak ada. Ya. Tapi kalau mau silahkan saja. Makanya disebut ada sunat lagi. Sholat sunat mut mutlak. Sholat sunat mutlak itu kapanpun ibu mau silahkan niatnya sholat sunat mutlak misalnya sholat sunat menghilangkan rasa takut Allahu Akbar dua rakaat selalu sholat sholat sunat dua rakaat kapan waktu tidak harus dihitung kapan karena itu mutlak ah, saya ingin banyak rukuah Allahu Akbar saya tadi habis marah ambil wudhu Allahu Akbar Makanya kalau marah biasa tidak jadi kalau kita ambil wudhu kemudian sholat. Ya karena kita sholat husuk. Ibu mau marah sama suami ini karena bulan ini tidak dapat nih rapel. Ambil wudhu aja. Ikhlaskan. Jangan diingat. Kalau diingat, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ah, ya agak betul sholatnya sambil dendam. Ya. Ini sholat mut, mutlak ada lagi sholat-sholat namanya nawa nawafil. Apakah nawafil itu? Tahajud, sholat duha, taubat, apalagi istikharah banyak sekali banyak pelajaran sholat-sholat itu. Tapi intinya dua rakaat. Bedanya tahajud selalu diakhiri dengan wi witir. Itu aja. Yang lain sih nggak usah pakai witir, cuman tahajud ditutup dengan witir. Doanya apa saja, cuman tadi saya karena itu cocok dengan e, surat nawafil, maka sangat dianjurkan tahajud itu baca Robbi adhilni mudholasi. Ayat berapa tadi itu? 80 ya bu ya? Surat 80 itu doanya ayat 80 surat 17 ayat 80 uh, eh, oke okay. sudah sudah jawab bu ya oke okay. baik ya sebentar ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambah pertanyaan sholat, sholat, sholat uh, eh, tentang sholat sunnah Kadang-kadang saya uh, ambil wudhu setengah jam sebelum sholat wajib, jadi masih nunggu waktu untuk sholat sunnah uh, yang sholat wajib. Bolehkah saya melakukan sholat uh, eh sunnah wudhu? Amin, uh, sholat wudhu habis ambil wudhu. Ah, sunnah wudhu. Sebetulnya sunat wudhu lebih dikenal sunat taubah. Oh. Jadi kalau ibu namanya sunat wudhu, tapi sebenarnya dikenal dalam hadis sunat taubah. Jadi sehabis wudhu langsung dua rakaat, maka dosa-dosa kecil kita berguguran. Gitu. Jadi bagus sekali. Jadi biasakan kalau bisa dibiasakan. Karena saya dengar itu nggak ada hadisnya